Mereka lah yang kita kenal dengan Cak Nun atau MH Ainun Najib pun pimpinan pondok pesantren Takmirul Islam wonten ing pondok pesantren Takmirul Islam menika kita mangertosi pilih pimpinan pimpinanipun wonten tiga setunggal panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Halim SH nomor kalihipun panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ali nomor tiganipun panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Azim SAG MPD menikalah pimpinan pondok pesantren Takmirul Islam dan menikah Kiai Kanjeng sampun wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang menika saderengipun acara pengaosan sanging panjenenganipun MH Ainun Najib saha Kiai Kanjeng saderengipun monggo kita midhangetaken sambutan saking pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam Wondene sambutan saking pimpinan pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam menika badhe kaaturaken dening panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ali Naharus Surur. Pramila dumateng panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Ali Naharus Wakdal kasumanggaken sumangga nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad para rawuh sedaya rahimakumullah wa khususan panjenenganipun Kiai al haj MH Ainun Najib ingkang saestu kawula hormati wa khususon para alim para ulama ingkang rawuh wonten ing dalu menika wonten ing hadzal majlis saestu sepindah kula minangka wakil saking Pondok Pesantren Takmirul Islam ngaturaken ahlan wa sahlan bi kudumikum ngaturaken panuwun ingkang saestu saageng-agengipun nanggenipun panjenengan sampun kersa ngrawuhi wonten ing majlis menika wa khususan dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji MH Ainun Najib ingkang sampun kersa rawuh wonten ing majelis ingkang sangat-sangat sederhana menika. Salajengipun saestu nyuwun pangapunten mbok bilanggenipun kawula utawi pihak panitia nyawasi palenggan dumateng panjenengan kirang meranani penggalih panjenengan kirang terep kirang jumbuh kalian pangkat lan jabatan panjenengan saestu kawula nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kaping 3 nipun menika dalu kita ngetinggalakan acara tasyakur syukur nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu mboten wonten pedhotipun tansah kaparingaken dumateng kita khususipun nikmat iman Islam nikmat saged nglajengaken ngamal soleh mugi-mugi dalu menika termasuk kita nindaki lan ngistiqomahaken ngamal soleh insyaallah amin ya rabbal alamin ingkang terakhir mbok pilih kawula pun minangka sambutan saking pondok wonten kelepatan salah khilaf saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi sedaya menika tansah kaberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, karahmatan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah hadzal matar matarun barakah insyaallah. Mugi-mugi jawah menika jawah ingkang dadosaken barokah, banyu udan ingkang dadosaken sesuci kagem sedayanipun, suci zahir batin kita, suci jasmaniah rohaniyah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurno sambutan saking pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam ingkang sampun Tining dening panjenenganipun Haji Muhammad Ali Naharussurur. Ingkang selajengipun lah niki acara ingkang sangat lan sampun kita entos-entos dari nggih seni dan dakwah dan doa bersama Ki Haji MH Ainun Najib utai Cak Nun dan Kiai Kanjengnya. Ingkang mereka kula aturaken dumateng panjenenganipun Kiai Haji MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng. Wekdal sawektahipun sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula matur kula nuwun dumateng pesantren Takmirul Islam kalian Trimurti kiai-kiai pun lan sedaya santri ugi para penduduk wonten mriki sedaya jeneng kula Muhammad Ainun Najib nggih. Dadi MH niku jaman nom-noman Ya, ning jur kebacut ora iso diralat meneh. Ning kula sakniki dah matur nek MH niku Muhammad, ngoten nggih. Bismillah. Sebelum kita mulai, monggo negeske jumenenganipun Allah kalian Kanjeng Nabi wonten sakjroning manah kula kalian panjenengan sedaya. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Rasulullah sepindah malih La ilaha illallah La ilaha illallah La Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau Pak Yai Ali ngendika eh, Bahasa Indonesia mau nggih mungkin gak preset-preset kulo Asa hadal matur maturul barokah Ngatain gini, muka-muka udan gue ke maghrib mau gini. niku suka yo aja mriki roto kabeh berarti wis disiapke ben ora panas-panas banget dadi pengajiane iso rada lumayan ora keringetan banget nek cara tafsir sejumlah ulama maul mator Banyudan niku urusane karo cahaya, karo nur. Nek banyu susu niku urusane kali zakat. Nek kaji niku urusane kali madu. jadi banyu kabeh niku cairan kabeh. Nek poso niku kali arak neng arak dalam arti itu dudu arak sebagai minuman haram. jadi nek ngeten nek salat niku lambange banyu udan. Nah banyutan itu lahir dari proses pencahayaan matahari ke laut sehingga menguap, kemudian menjadi awan, kemudian suhu berubah pada tingkat dingin dan hangat tertentu dia turun menjadi hujan. Jadi nek ono udan kuwi berarti ono proses pencahayaan kepada wong-wong sing ikhlas nang mudune udan iku. Dadi muga-muga jenengan ikhlas kali udan iki uripe tambah sumringah nggih sing bleret-bleret saiki mulai mesem nggih sing utangi rada suwe ra iso-iso nyaur entuk rejeki nggih sing bojone ra meteng-meteng sesuk langsung dadi nggih rejekine yarzuqhu min haitsu la yahtasib ora kenyono-nyono entuk wae rezeki mbus kok ngendi parane Gusti Allah sing ngatur nggih dadi proses pencahayaan nek didawake jane dawa banget iki omongan bab cahaya karena sak kabeng urip lan titah jagat raya iki kabeh urusane ya ming Nur Muhammad karo inisiatif Allah menciptakan cahaya yang terpuji yang disebut Nur Muhammad kemudian dijadikan kekasihnya Allah kelak Nur Muhammad itu kemudian menjadi ledakan besar cahaya dan ruang terus jadi galaksi-galaksi planet-planet antara lain jadi bumi. Terus sok-sok Nur Muhammad iki ditugasi Gusti Allah macam-macam tugasnya salah satunya diselehke ning bumi didadekke anaknya Pak Abdullah karo Bu Aminah dikei jatah swidak telu tahun dititipi Quran ben iso dadi panutane wong sak ngalam donya. Nah, jadi Nur Muhammad niku dadi nek ana udan langsung eling Kanjeng Nabi wong niku Kanjeng Nabi teko untuk kan untuk mati ilan nur. jadi udan berarti apik. Kejaba udan ning kuthane ora temata njur dadi banjir sing salah dudu udane sing salah lera gelem Kudane, nggih serapan air struktur tanah sak piturute kudune dadi serapan air dadi real estate sak piturute dadi akhirnya ekosistem pengelolaan air dan tanah menjadi tidak benar sehingga banjir seperti Jakarta nek Solo banjir mboten nggih sok eh mboten nggih aman tentram banjire menungsane ya tabrakan rono rene ketoke laskare akeh banget nganti aku ndelok we bingung Nengi ora apa-apa jenenge demokrasi menungso ki untuk ya nasir gede, dhewe-dhewe. rembuk dipun rembug rembukan bab telo kali gedok, kali keripik, kali lemot, kali gendelut, kali nopo malih liyane. Gem napa? Gemblong dadi ono NO, ono Muhammadiyah, ono Syiah, ono Sunni, ono MTA, ono LDII, ono al irsad ono persis ono macem-macem kabeh kuwi ming lemet gripik sak biturute angger dipangerteni bahwa sing penting kuwi telane nggih mboten ah saiki do diajari gedhok dipakani gedhok diloloi gripik ning ora dikandani nek kuwi saka telo. Akhirnya kabeh umate nganggep gedok kui telo. sani MTA kui agama, ya ta? sani LDI kuwi agama, sani NO iku agama. Ning Madura sing melbu NO, rameng wonge pitik-pitik bebek-bebek melbu. NU kabeh. Nah sakniki tugasnya Takmirul Islam adalah menemani seluruh masyarakat untuk menempatkan semua pada tempatnya. Ben ngerti, lo iki meng telo lo, iki meng gedok lo, tutu telo ya. Neng kabeh kabeh asal usulnya sekot telo, jolali telo. Neng ngoten nggih, ah mangke diomongke bareng-bareng naik kober, naik ora kober ya susu kudu ngundang meneng, ngoten gini Dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti kalau sempat setelah air alma ulmator nanti kita jelaskan apa sebabnya nek zakat iku lambange kok susu. Apa sebabnya nek kaji kok madu. Niki nggih ming gedhok lho nggih. Ora njur Gusti Allah dawuh banyudan kuwi salat ora, kuwi ming panggraitane sasmitaning menungso namanya ijtihad dan tafsir. Nek jarene wong Jawa otak adik gaduk, otak adik muga-muga gaduk ngoten lho. Ning aja njur diarani tafsir ngajar kuwi padha karo Qur'ane ora. Wong entuk ngarani piye-piye. Misale alif lamim mim kuwi ana sing ngarani alif kuwi wong sembayang lagi ngadeg lam kuwi lagi rukuk, mim kuwi lagi sujud ya entuk to. Ning aja njur ngomong nek karepe Gusti Allah ki, aja ngono kuwi. Karepe Gusti Allah sing ngerti ming Gusti. Napa Pak Depur wonten pundi? Pak Depur wis sanggeni wonten pundi niki? Sahabat saya yang sejati yang luar biasa ini mana? Terus nanti kita cari bersama-sama nek madu kok kaji kok madu nek zakat kok susur. Dadi wedhus niku susune diombe dhewe napa diombe bareng-bareng. Eh? Ana wedhus sing ora nyentukke liyane ngombe susune dadi diombe dhewe dadi disusu dhewe ngoten nika. Dadi ndase melengkung njur gegere tugel ta niku. Dadi nek ana wong duwe rejeki, duwe kekayaan dipek dhewe, ora dizakatke, ora diinfake kuwi kaya dene wedhus sing melengkung awake mergo nyusu susune dhewe dan entenono kuwi engko mesti tugel gegere. Ngoten nggih? asap ah, itu piturute nanti ada tafsir macam-macam. Ning ming tafsir lo ya. Ojo percaya aku, ojo manut aku. Orang Islam harus melakukan ijtihad, nek ora iso ijtihad ittiba. Nek ora iso golek dhewe melu, manut. Nek ora iso ittiba cilaka. kepeksa taklid bebek jenenge. Nah sing kadang iki sing melu apa sing bebek? Nek sing bebek niku bebek ya ora ngerti arep dijak nang kali, ora ngerti arep dijak nang lapangan, ora ngerti ning nek melu wong sing melu kuwi ngerti. Aku tak perlu sepur pramek berarti arep nang yojo dadi ngerti dek nek arep nang yojo. Aku arep numpak Garuda nang Jeddah mergo aku arep umroh arep kaji berarti yang tiba adalah orang yang mengerti apa yang dia ikuti. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Moga-moga santri-santri kabeh ning kene iki sok-sok menjadi berkat umat tenan. Jadi ora entuk melu benci sapa-sapa. Kabeh dirangkul, kabeh dibisiki tawasau bil haqi wa bisab wa tawasau bisabar. Dadi kudu tangguh mentale. Kudu ombo elmune, kudu lembut atine. Ya ta? Kudu besar jiwanya. Kudu apa meneh? kudu sing nomor siji tangguh ojo ojo wedian ojo nelongsoan ojo sambatan ya ojo berkeluh kesah terus ngeten nggih galau ojo galau nggih ojo galau oke bismillah kita mulai bismillahirrahmanirrahim niki pengajian Kulo tak nitili barang cilik-cilik nek ono pengajian kudu ono pengkajian juga pengkajian tok yora ya cukup pengajian tok yora ya cukup nek pengkajian dari kata mengkaji atau kaji kaji itu haji ya kaji itu artinya menganalisa memikirkan sesuatu dengan akal itu mengkaji jadi kalau di kampus di UNS di UMS itu biasanya ada lembaga pengkajian neng dudu pengajian karena urusannya adalah ilmu pengetahuan analisis akademis itu pengajian. kalau dalam Islam mungkin namanya majelis ta'rif majelis ta'rif nah saiki iki dudu saiki iki ono pengkajiane neng iki pengajian dudu pengkajian pengkajiane meng melu pengajiane sing utama nek pengajian dari kata aji Aji ki nek cara Jawa artinya napa niku? Harga. Dadi wong duwe derajat, duwe rega, duwe kamulyan. Dadi nek pengajian kuwi awake dhewe mbangun kahanan ilmu dan batin supaya uripe luwih diajeni wong. Ngoten nggih? Ah itu sing jenenge pengajian. Jadi ajining urip sing dikembangkan sing diundhake. Ngoten nggih? Nah sakniki kita mulai Saka ngendi ya? Selawatan sik siji nggih. Selawatan sik siji terus engko lagi ngomong bar kuwi aku tak tak tak eling-eling sik bar kuwi aku pengen ngomongin lho soalnya aku iki ning ndi do bingung nyeluk kula. Ana sing ngarani budayawan, ana sing ngarani ustad, ana sing ngarani kiai haji, ana sing ngarani kiai beling, ana sing ngarani macam-macam. Ah niki ngen dijelenterehke mawon monggo dimangerteni kok saiki iki kok ana kiai, ana ustad, ana gus, ana habib Ono meneh seh ono meneh macam-macam iku janjane piye dununge piye niku adeleki ah, nggih ben ora gampang kapusan nggih nggih didoleki tenan Ono Gus barang lho sakniki laris lho niku Gus niku Gus saiki sapa ae dadi Gus moro-moro dadi Gus apa to jane nek Gus kuwi nek kiai ki apa to sing sing saka Jawa apa sing saka Islam dan Arab apa ayo digoleki bareng-bareng ben ora ding blasur pemahamane. Coba saat durunge musik nggih. Niki dari Burdah biasanya kan lagu lagune kan An-Nabi sallu alaihi. Ayo wes pisan, ya terbangan yo. Ya. wes malu wes Wa yanalul barokah kullu man shalla ويا النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديك judulnya pengajian malam ini kan dengan seni Ora dengan seni agama menjadi lebih indah kan ya kira-kira ya. Sidule ya. Ah, durunge aku ngejak Nabi sallallahu alaihi niki lak saking Syekh Imam Busiri Alexandria nggih. Dadi saking Sak durunge aku ngejak iki meneh ning aku pengen dulur-dulur terutama santri-santri kalau nomor siji ngomong nang santri-santri ya. Tak jak sinau syariat hakikat torikot marifat. Ning sampelnya kesenian. Ana sing apal puisi ora ya maju. Sing apal puisi ora? Apa duwe puisi? mahfudzat wis rapo. Utawa ana bisa lu alera. Ana bisa lu ale ini kan puisi. An Nabi sallu alai salawatullah alai wa yanalul barakah kullu man shalla alai. Ngono ya ento, ngono ya ento. Nah, aku saiki takon, nek kue maca puisi, kue selawatan, itu syariate kuwi kalimate kuwi lagu Lagune kuwi syariate. Ning hakikate apa? Hakikate tresnomu, khusyukmu, ya toh indai hatimu di dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kowe sholat syariatnya jelas toh takbiratul ihram rukuk sujud tapi khusukmu nang Gusti Allah itu adalah hakikat keindahan hubunganmu dengan torikote piye torikote lemu berusaha khusuk terus kuwi jane khusuk kuwi ya angel tenan bengi khusuk sesuk isuk njuri kelingan utang njur ora khusuk meneh ya iso jur awane khusuk meneh saking angelele nyaur akhirnya dadi khusuk nang Gusti Allah. Bareng jam telu awan iso mbayar njur sembayang asar wis lali rada ora khusuk meneh. Soale wis bar mbayar utang ya sesuai ta ya. Wong urip ki fluktuatif gitu ya. Jadi yang namanya syariat, hakikat, makrifat, torikot itu terjadi pada apa saja. Jadi nek kue ngomong kesenian kue orang meng solawatan lagu dangdut sapi rute. iki pesantren ini penuh dengan keindahan dan kesenian. Orang mungkin orang mungkin iki nggak panggung kok orang di iki ono pohon apa ono wit-witane ono pot ini ini apa pertimbangan apa ini keindahan kabeh modho milih kuplo klambine di paske ibu-ibu jilbabe karo klambine itu pertimbangan ben bener ben apik pon ben indah nah ibu-ibu nganggo benges nika ben apik po ben bener po ben indah jadi ning urip ki ana kebenaran ono kebaikan ono keindahan bener kudu apik apik nek iso kudu indah nek kue urusane kaya seniman golek keindahan terus kudu eling indah tok ora entuk lho kudu bener lho kudu bener lho kudu apik lho ya misale Pak Yai Ali ikramu duyuf apik to aku dayoh langsung tiga ngombe tiga mangan lak saya tahu niku bener tahu niku Neng cara nyugui kudu indah orang juraku aku teko dek njur nggawa ceret emang ngapca. ah kui Nek bener bener neng lara indah, gimana? Jadi keindahan itu sangat penting. Lah sekarang saya tanya, kowe khusuk sholat kui, lemu khusuk kui bener po ape po indah? Kehusukan itu kebenaran ataukah kebaikan ataukah keindahan? Ayo ditolai. Kehusukan atimu gitu loh. Kui kebenaran po kebaikan po keindahan? Eh? Kebaikan, bener? Nah yang keindahan sholat di mana? Wes, tersenonang bojo Kui keindahan po jur bojone dipandeng meneh kae. Kui keindahan po kebaikan po kebenaran. Heh, wis ngene. Ih, apik tenan iki ya Allah, apik tenan iki. Handphone ku ki apik tenan. Itu kebenaran po kebaikan po keindahan. Wih, rambutku jan keriting ya ora, lurus ya ora. Itu kebenaran po keindahan po kebaikan keindahan. Sekali lagi saya tanya, nek kue sholat ki apa tahu? Neng nek kue sholat dengan syariat rukun sholat yang itu kan kebenaran ya. Nah, ketika kue sholatmu khusyuk, ya Allahu Akbar, iya karena abu tua, iya karena saya. Nah, kue keindahan, kebaikan. Oke. Okay. Indah dalam indahnya dalam bacaan. Ya Pak nganggeni Pak Miki Pak Ben Kurung Pak Ben. Gini, saya mikrofon. Oke, ini ini ini boleh saja berbeda, tidak ada masalah ya. Boleh jadi kita dengarkan semuanya. Wong, oke, menurut beliau, menurut beliau, kehusukan itu kebaikan. Nek kebenarannya adalah gini, gue wis bener lemu sholat takbiratul nganti tahiyat gue wis bener. Berarti kebenaran ya. Neng nek sholat ora husuk, kui sah ora? Sah. Berarti kebenaran tok tidak menjamin diterima. Sah kok bisa? Tapi ngene Pak, nek kula depan kalian jenengan, aku salaman ning Rai Rono, jenengan tersinggung ora? Aku takon. Saya salaman sama jenengan, ngobrol sama jenengan tapi Rai Rono utawa aku BBM-an dhewe, SMS-an dhewe tersinggung mboten? Yo. Ndak, menurut saya baik ndak. Baik ndak kalau saya. Nah, iya ndak baik. Bener ora? Anda ah, benar toh, lah ya soal tersinggung itu sudahlah urusan sampean-sampean lebih lebih mulia dari Allah lah. Nah, Allah itu tersinggung, Allah itu marah. Kalau Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau tidak setuju kepada apa yang aku kehendaki, pergilah dari jagatku, carilah Tuhan yang lain karena hatinya tersinggung. Nah sampean rodo luwe dhuwur Gusti Allah. Ya ndak sekarang antar manusia kita wajib menghormati nek nek kula kalian jenengan omong-omongan ning aku meripatku karo atiku ora nang jenengan kuwi ya ora apik to, Pak. Ya ora apik to. Nah. Bahwa sampean tidak tersinggung itu kan pengakuan di sini ku tak lakoni tenan nek ora tersinggung ngawas kowe. tenan kowe, edan apa? Wis saiki jajal santri ngadepa beliau ya, ngadepa beliau beliau mulang kowe njur kowe Ruwono rene wis jajal diuji setengah jam. Jajal. Sak kelas wis iki ngomong macam-macam macam gurune terus iki ikine ping blasur guyon dewe kae piye. Ya harus marah sampean. Wajib marah demi kebaikan dan kebenaran. Kemarahan itu bukan ekspresi pribadi, kemarahan itu metode pendidikan. Karena saya khawatir kalau saya pandang malah tersinggung. Sebab yang pasti tidak tersinggung kalau tidak saya pandang. Ngene wae aku nek ngomong. ya oke okay lah, oke okay lah. Dadi ngene dibaleni meneh salat mau. Nek wis dijalankan takbiratul ihram nganti tahiyat bener, kui memenuhi kebenaran. Terus menurut fikih, fikih itu tidak mempersyaratkan kehusukan toh. Dadi kowe sing penting wis takbiratul ihram nganti tahiyat ning nek atimu ora kelingan Gusti Allah miturut fikih sah ning kira-kira nek nganggo atimu bayangke Gusti Allah ki kira-kira seneng ora nek kowe iki salat memenuhi rukun salat ning atimu ora nang Gusti Allah kira-kira Gusti Allah ki seneng ora seneng tak ke sithik tersinggung pora kira-kira Nah, Kan sholat kan untuk diterima, sholat kan untuk diridhoi. Oke, jadi kalau kita tidak ingat Allah selama sholat, berarti tidak baik. Menurut beliau, karena kehusukan adalah kebaikan. Nah, puncak kebaikan itu adalah ketika kita benar-benar total kepada Allah, yang disebut kehusukan. Dan totalitas kebaikan itu, puncak kebaikan itu namanya keindahan. Lagi, nah, monggo-monggo nih omah, didiskusi dewe karo bojone ya. Dadi engko bojone Pak ngenten iki pun bener ning kurang apik. Iki wis apik ning kurang indah iki Pak. Nah terus didoleki dhewe-dhewe nika. Ngoten nggih. Sing cah santri-santri aja ngono kuwi metodene. Golek dhewe-dhewe carane piye ya. Jadi pokoknya ada kebenaran, ada keindah, ada kebaikan, ada keindahan. Nek iso ketiga-tiganya harus dipenuhi. Sebab kalau keindahan itu tidak kita urusin, Orang mungkin urip ora nganggo keindahan, Orang mungkin. Kene iki sarung we milih, Pak, ya ta? Sarung we milih. Ya. Kene mangan we nganggo piring ya ora mung waton dijupuk saka wakul njur ngene ya ora ya nganggo kan dipilih iki cocoke sendok, iki cocoke tangan, iki cocoke. Kan ngono. Itu semua kan keindahan juga di samping soal fungsi. Gitu loh. Ambengan dhewe, tumpengan dhewe kan kuwi semua demi keindahan juga, gitu loh. Orang mungkin keindahan tidak dilaksanakan, Orang mungkin Gusti Allah gawe ayat juru ra indah ya ora mungkin toh. Sing pinter ngaji siji maju. Sing pinter kiroah atau tadi koriknya tadi koriknya. Koriknya tadi siapa tadi? Setelah ini saya minta an Nabi Sallu Aleh lagi ya. Sebelum kita membicarakan soal kiai, ustadz dan seterusnya. Aku njaluk eh karo imam. Ayo adik-adikku, anak-anakku, putu-putuku sing pinter kiroah maju ini yo. Yuk kita nikmati kebenaran Allah, kebaikan Allah, keindahan Allah yang tafsirnya bermacam-macam dan malam hari ini kita mulai eksplorasi ijtihad. Karena menurut beliau berbeda, menurut saya berbeda, menurut Anda semua juga berbeda dan bagus kata Rasulullah perbedaan-perbedaan itu memperluas rahmatnya Allah kepada kita semua ayo sing korik mau siji loro Lutfi Lutfi tafadol tafadol Mas Lutfi liane masuk gak ono saunu kaya ayo maju sing suaranya penak ayo to Farhan Farhan Farhan Sofyan Sofyan tafadol Sofyan ayo jangan jangan menggelengkan kepala fadhol fadhol jangan menggelengkan kepala tanpa alasan yang jelas sini sini tengah sini sini tengah sini sini tengah ayo santri sing gagah sing gagah sing gagah ya ya oke okay. ini guna ma Ah, Oke. Okay. Sip, sip. Ah, Farkan ya. Mikrofonnya, mikrofonnya dipegang, satunya ke sini. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi nanti kita eksplorasi lagi. Ma Mas Mukum, Farhan. Ahmad Sofian, cuma Antum, Farhan. Aku isone bahasa Arab, ya ming pas menunggu mau. Engkau nek wis rada mlebu sithik ra aku wis Aku iki dudu alumnus Gontor aku jebolan Gontor gue no ya oke okay. Sofyan uh, rebat cekap karena waktu kita tidak terlalu tidak mungkin sampai larut malam kalimat ayat Allah yang paling kamu suka ya apa yang sekarang ingat langsung satu kalimat aja ini kalau peperangan mengambil keputusan untuk menembak atau tidak menunggu nginangin. Ya kita tembak disik gue. mikrofonnya ini orang didol loh, ingon tinggo, tinggo, eh tinggo ayo iya iya udah enggak apa-apa yakin dengan pilihannya inna hadzal qur'ana yahdi lillati inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin oke okay. Allah gitu ya Kenapa kamu senang ayat itu tadi? Kenapa? Alasannya apa? Dipakai mic-nya lah aja. Pas bisa lagunya. Oh, pas bisa lagunya di bukan yang paling kamu senangi yang isone mengkui kan gitu. Loh, makanya yang namanya ilmu itu kan titis gitu loh. Titis nek bener ki ngene, nek pas ki ngene, nek tepat ki ngene gitu loh. Itu yang namanya ilmu. Nek kowe ora titis kan tadi pertanyaan saya, pertanyaan saya kan yang ayat Quran yang paling kamu sukai. Itu bisa sumum bukmun umyum faum layar jiun, bisa salamung qaulam rohim bisa atau onok sing seneng sing sing kesat-kesat alif lamim. Nun nun nek ngimami ya ming kuwi alif lam mim, alif lam ra, nun, kaf ha ya en shad, wis qaf gitu. Ya wis bar kuwi apa yang paling kamu suka ya. Sekali lagi, kamu ndak punya kewajiban apa-apa, kamu tidak punya beban apa-apa. Saya menanyakan dengan kemerdekaan, kamu menyukai apa? Misalnya idina siratal mustaqim, sebut idina siratal mustaqim. Tentukan, ambil keputusan. Pantas presidenmu ndak bisa ngambil keputusan. Lah rakyatnya yang ini Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, tepuk tangan semua. Ya. Inna Allah ayo yuk ya, saiki, dilakokke. Sip, ya. Uh, Farhan sabar ya kan ya. Iki Farhan nanti ujiannya lebih berat karena dia sudah tahu ujian yang pertama ini. Uh, dia sekarang sudah ngi, sudah mikir-mikir aku nggak apa ya gitu. Uh, pertanyaanmu nggo ragu ya kan apa? Ayo Sofyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yo, innallaha. Innallaha wa malaikatahu yusallun taslima Farhan bisa nggak mengulangi ini dengan lagu yang di wilayah yang sama nadanya juga segitu innallaha segitu tadi yang agak beda oke okay. tidak harus ini tadi ini kalau dalam kiro asapah lagunya apa ini tadi apa isi tadi sika sika ini tadi sika ya sika ya bener ya oke okay. antum boleh bayati boleh yang lain ayo innallaha wa malaikatu kita taat sama beliau ya atau innallaha malaikatu yusalluna ala nabi lakukan dengan merdeka khusyuk dan indah sesuai dengan keinginan hatimu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Pak Kiai, Pak Kiai saya mohon izin ya ini boleh saya agak agak serius sama beliau berdua ini ya. Supaya kita bisa membuka jendela sebanyak-banyaknya, membuka cara cara seluasnya bahwa keindahan itu sangat luas. bahwa kebaikan itu bisa lewat jalan jalan yang bermacam-macam. Jadi ini tadi sekarang ulangi innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi lagi dengan lagu yang tidak seperti ini tadi. Yang beda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Nanti mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi solawat yang panjang. Tapi maksud saya mengeksplorasi Mas Farhan ini. Saya pendek dulu. Inna Allah wa malaikatahu tok. Kuwi tok. Tapi tiga macam lagu. Supaya kamu tahu hidup ini begitu luasnya kalau kamu mau menggali. Ayo, Farhan, bisa gue. Inna Allah wa malaikatahu. Loh. Oh, gue putus asa jenenge gue gue. Kon lagu eh. إن الله wa malaikatahu Oke, satu. Sekarang beda. Inna Allah wa malaikatahu Ah, beda loh. Dua, satu lagi coba. Inna Allah wa malaikatahu lumayan beda tetap dalam satu frame loh ya tetap dalam satu frame ya ibarat ibarat panggung tetap di satu panggung jangan pindah panggung yang lain jadi innallaha wa malaikatahu siji innallaha wa malaikatahu loro innallaha wa malaikatahu telu Innallaha wa malaikatahu papat Innallaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaiki besok Farhan sama Mas Sofyan kiroah dengan kemerdekaan seperti itu supaya ketika kamu membaca yang lagu yang keluar bukan yang diajarkan gurumu. Lagu yang keluar itu adalah ekspresi kehusukanmu terhadap ayat itu. Ngerti ora? Engko gurumu murui tabat yada abilahabi watab. Jur kue melu, aku nesu ya mosok ngono Tabat yada aku nesu e, Gusti Allah e. ya. Ya tak, Artinya piye? Tabat yada. Terkutuklah lah ngono jadi lagunya ya lagune ya aja tabat yada aja ngono lagune mengutuk kok lagune kaya ngono. Oke, okay? berani sekali lagi. Oke, okay. sekarang ndak pakai at, supaya ndak tergantung maknanya saya minta satu workshop dikit lagi supaya ndak tergantung maknanya. Sekarang kata yang ndak pakai makna tapi lagukan dengan beberapa macam ayo Sofian, alif lam mim tok lima macam Alif Lam Mim Allah satu ya. Alif Lam Mim Alif Lam Ya besok kamu pasti kiroah lebih bagus. Insya Allah ya, ya keempat dan kelima. Alif lam mim. Terakhir, ayo. Top. Alif lam kelima tadi sudah lain anunya, panggungnya lain, frame nadanya lain. Jadi sing pertama mau selindro, sing terakhir pelok we. Neng apa apa ini kalau dikenali lebih bagus toh? Kan Zayinul Qur'ana bi aswatikum. Nah Zayin itu memperindah itu ada ilmunya, ada benuanya. Jadi ini semua tetap Arab, tetap Timur Tengah boleh toh asal makhraj makhorijul huruf wal kalimah dan tajwidnya bener kemudian lagunya pakai selindro, pakai pelok pakai lagu Cina pakai Mongol entuk tau gue? entuk tau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi ar Malik Iya Iyaka na'budu iya karena stain Entuk toh Gue malaikat malah bingung kabeh Wah edan ya, apa ini apa ini Apa ini Gitu Nah sekarang terakhir tugasnya Mas Farhan Mas Islami, tolong kasih jenis yang ke salah satu jenis dari kir asabah nanti harus diikutin oleh Farhan. Alif Lamim To nanti diikuti dia. Kita harus punya jiwa pelayanan. Jiwa pelayan adalah orang yang untuk kebaikan, untuk kebaikan Allah, untuk itibak Rasul, siap melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai. Bayangnya Yaya Ali, bengi kudu nganti esok ngeladeni tato-tato gue. Ya ora Pak ya, ya. Wayahe wong kelon iki ning dalan coba kuwi. Kan beliau siap melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai. Pada saat yang sama beliau siap tidak melakukan sesuatu yang beliau sukai. Itu namanya pejuang. Nek kue ming iso nglakoni sing kok seneng itu ah dudu pejuang. pejuang itu siap ngelakoni sing kene ra seneng. Misale perang, seneng po? Seneng po? Lara seneng to? Ning kudu gelem ngelakoni utawa puasa seneng mangan ning wani ora mangan gitu kan aku takon santri-santri kue janjani nek Ramadan kayak poso ki seneng pora ora ayo takon aku takon ngaku ngaku eh ayo ayo ora sawedi ora usah pura-pura kue, kue jane poso seneng apa seneng apa tidak puasa jawab tidak semua loh Pak Selama ini orang takut bilang puasa tidak suka. Kenapa? Karena kita harus bilang apa aja yang disuruh Allah kita harus suka. Loh, suatu hari mudah-mudahan kita akan benar-benar mencintai dan menyukai semua yang diperintahkan Allah. Tapi aslinya kondisi manusia memang tidak suka. Janjane upama kowe dibebaske, Allah mengatakan, "Wahai khusus santri-santri takmirul Islam Solo, khusus untuk kalian jangan bilang sama MTA, jangan bilang sama NO Muhammadiyah. Aku beri peraturan khusus kepada para santri satyamta kamu tidak harus sholat lima waktu yes, aku takon gue reaksimu kira-kira piye aku takon apa waduh apa yes gitu ya sing yang mana yes toh nah sesungguhnya kamu tidak suka sholat betul tidak sesungguhnya kamu tidak suka puasa Loh, tapi terus puasa. Loh, kemuliaan manusia terletak pada keikhlasannya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka maka dia menjadi mulia jane kue rasa seneng poso yang mergo kue ikhlas poso Ramadan maka kamu menjadi mulia di atas manusia-manusia yang lain ngono ceritane nek mergo kue seneng nek kue seneng poso njur kan poso jur kue poso ayo mulyone rendah Acan seneng kok, ya ta? Acan seneng, wong seneng gedhok dikai gedhok, njur istimewane apa? Ning nek wong ora seneng gedhok, diloloh gedhok gelem mangan kuwi lak mulya ta kuwi? Apik. Nah, jadi jangan segan-segan untuk jujur kepada dirimu sendiri. Oke, terakhir Mas Islami kasih satu paket alif lamim diterusin sama Farhan, setelah itu kita sama Kiai Kanjeng An Nabi sallallahu alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم saya tanya, suara rendah dengan nada itu bisa enggak? Alif lam, alif lam mim bisa enggak? Coba suara cukup enggak? Alif lam mim. Bisa toh? Kenapa tadi tidak terfikir untuk turun ke situ? Karena begitu kamu melakukan sesuatu, kamu stuck. Kamu tidak punya kemerdekaan lagi. Padahal untuk variasi keindahan, Alif Lam Mim Alif Lam Mim Terus munggah meneh, mudhun meneh, wah cinta cewek-cewek kae. Ngono, ya ora tujuane ning ya kuwi jenenge wong urip cah nom ki ya kudu diomongi ngono-ngono kuwi kan. Ya toh barokah gue bonus sidik-sidik lah gitu kan ya. Di sini iya, iya. Oh santri wetok orang Pak kene? Kadang ya. nggih. Oh, mulai mulane jenengan nganti sedih ngono kuwi kan. Oke, bismillah. Yo saiki wong telu yo, wong telu. Mas Sofian, Mas Farhan, Mas Islami tak ewangi sidik sidik Ayo berarti coba nek saiki wong ngaji ki selama iki ora tau dihubungke karo ilmu kesenian. Ora tau dihubungke karo kibot sebab yo ya ora entuk ngaji dikendangi, ora entuk sembayang ditabui, ora entuk bid'ah kuwi jenenge. Ah, sing bid'ah ngono kuwi. Ya sing ibadah mahdoh dirubah-rubah kuwi bid'ah. Ning nek di luar ibadah mahdhah ora apa-apa Kanjeng Nabi ora tau kacamataan, kuwe kacamataan ora masalah. Kanjeng Nabi ora tau mancing ning kali, kuwi mancing bendina ora masalah. Kuwi ibadah muamalah ndak ada bid'ah. Selawatan bukan bid'ah, wong selawatan ngomong nyanyi kok. Cuman bedanya orang nyanyi tinggu sopo-sopo melainkan kepada Rasulullah. Dan itu bukan mengora bid'ah ya ape? Neng gue dudu ibadah mahdoh. Sifatnya ibadah mahdoh gus kok Gusti Allah diperintahkan ke manusia. Kalau ibadah muamalah itu inisiatif manusia dipersembahkan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, ibadah mahdoh ada bid'ah, nek bid'ah muamalah ibadah muamalah rano bid'ah. Nek selawat bid'ah, dangdut bid'ah pol. Nek solawat, nek tahlilan bid'ah berarti apa jenenge musik pop kuwi, noah kuwi, kuwi kuwi bid'ah mughaladah. Lah piye sing dibid'ahke sing nggon ngono-ngono kuwi rumangsane nek wong macul ora ana hubungane karo agama. Piye kowe sekuler berarti Nek wong Islam ora, wong Islam ngising diatur agama nguyo, diatur agama bertani, macul, becak, ngojek, semua itu ada hubungannya sama Allah dan diatur oleh Allah, betul enggak? Itu namanya Islam. Lah kok saiki Islam sing sekitar salat, rukun Islam, selawatan ngono tok. Begitu goyang dangdut dianggap dudu urusan agama. Terus piye? Aku su susah apa jenenge? Cilakane menungso ning gorang goyang kuwi ya. Karena orang percaya mulane Gusti Allah nggak sholat ki nih ki nek sujud ki dasi nih nisor, ini paling nisor, bokongin dur dewe Kan ngoten supaya kamu sa ingat bahwa nek aku salah uripku ikingku raiku derajatnya melorot nisor dewe bokongku malah mendur Aku kita takon, dewe KTP? Sing gambare KTP ki bokongmu peraimu Eh? Aku takon. Nah, karena apa? Karena dirimu diwakili oleh wajahmu, betul enggak? Kue arep nang masjid Jumatan tengah jalan ngentut. Oke? Okay? jor wudhu sing ini apa? Rai. Sing ngentut. Nah, saiki nalare piye wong rayu ra melu ngentut rai sing diusapi? Kenapa? Karena sholat itu bukan urusan jasad, sholat itu urusan aji kayak mau, urusan martabat. so, nek kue ngentut sing isin apa nih? apa bokongmu isin apa bar ngentut jor kok tutup isin ngene ka ya? ora ana sing isin raimu ya dah, sing isin raimu itu menungsa kudu amba kaya ngono kuwi lha iki saiki iki saya suwe saya cetek saya sempit nek sikilmu kesandung watu sing bengok aduh apa nih sing bengok lambene melu kejerut ora aning ah, lambene to sing sing nangis Meripati, Makanya semua perilaku hidup itu dibersihin dengan membasuh muka, tangan, ya toh? Wudhu kan syariat yang menukui. Mongko sing sing nakal dudukui, Sing nakal ki bokonge sapi piturute nika. Ning bokonge ora diapa-apake. Aku nek suatu hari raimu ki demo piye? nesu nang Gusti Allah, kula mboten melok napa-napa, kula sing diusapi terus anu kok sing bagian yang totok malah radi nah, ngono piye ayo nek ana demo ngono kuwi tur niku cangkem niku bagian penak anggur ngleboni barang enak lewat cangkem anggur ngutokke barang ra enak lewat kula sakniki gantian <laughs> ah piye kuwi ayo Mulanya nak ngono ki kok pahami ilmu sangat sederhana. Kalau kamu tidak ingat yang namanya zikir itu orang yang menyebut nama Allah zikir itu ingat semua ciptaan dan keindahan Allah. Ingat semua ilmu yang diterapkan oleh Allah dalam kehidupan. Delok rai ndek. Cermin ngono wis zikir kok. Ya Allah, ya Allah. Ideal niki rai kula niki. Nek kula delok irung kula niku nggih. Nek irunge bulan niku kedawan. Nek irunge wong Afrika niku kecendaan sing pas ngiring irung kula niki, irung Indonesia niki. Niku pas nih. Irunge ya, wong Jawa niku niku umatan wasaton. Sedengan nih. Nek bulan niku kedawan. Mbok kuwi kanca-kanca kok ngarani sing apik kuwi sing irung bangir kuwi salah. Sing pas niku ya wong Indonesia niku. Kulit barang niku lho. Nek negro niku kirengen. Nek bulan niku keputihan sing pas niki nggih Sokrat ngeten iki. Ah, ngono wis dikir ora kowe. Ana wong dhuwur banget niku keduwuren. Ana wong kerdil semen iku sendaan sing pas wong Indonesia niki lho. gimana Rambut nek sing lurus niku nggih kurang indah nek sing kreteng kenemenen sing apik niki sing ikal nah ngono kuwi itu namanya zikir zikir orang meng orang meng la ilaha illallah la ilaha orang ngono kuwi zikir itu mengingat semua unsur tajallil tajallinya Allah di dalam kehidupan delok apa alhamdulillah delok apa masya Allah itu kan